Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita akan masuki pantun atau puisi yang ke-24 halaman 112. Perhatikan baik-baik di situ. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi Fa in yaqa' fil hukmi syaqqun farji'i lil asli fil naw'aini tsumma tabi'i. Artinya kalau terjadi keraguan dalam menghukumi maka kembalikanlah kepada hukum asal salah satu dua jenis yang sudah kita lewati kemudian ikutilah. Apa dua jenis yang kita kita lewati sebelumnya? Al aslu fil asya ibaha itu hukum asalnya. Hatta ya dalil ala tahrimiha. Itu hukum asal pertama. Hukum asal semua perkara itu boleh halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Satu. Asal yang kedua, hukum asal yang kedua, al aslu fi jami'il ibadat muharramatun hatta ya'ti dalil ala syar'iyyatiha. Paham belum? Hukum asal semua ibadah itu haram. Eh, seperti ini dihafal oleh Khalid. Hukum asal semua ibadah apa? Haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Itu maksud hukum asal. Kalau antum ragu menghukumi, ini hukumnya apa ya ini? Hukumnya apa ya? Kembalikan hukum asal. Ibadah bukan? Bukan, berarti boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Paham? Wah ini murid Nabi ini hukumnya apa? murid Nabi ini ibadah bukan ibadah. Ada dalilnya enggak? Enggak ada. Kembali hukum asal haram. Belum? Karena sudah kita lewati. Hukum asal itu maksudnya itu maksudnya. Jadi antum faham itu ya? Fa in yaqa fil hukmi syakkun farji'i lil asli fil naw'aini tsumma tabi'i. Maksudnya apa? Jika terjadi keraguan di dalam menghukumi, kembalikanlah kepada hukum asal. fil naw'ain pada dua jenis yang sudah kita lewati, tsumma tabi'i, kemudian ikutilah hukum asal tersebut. Faham? Ini pentingnya hukum asal. Pentingnya apa? Hukum hukum asal. Na'am barakallahu fikum. ina, hina. Tafadhal. ina, Naam. Faham ya? Pentingnya hukum hukum asal. Eh, hukum hukum semuanya asal. Nah. Eh. Nah. Faham ya? Dua dua hukum asal ini faham ya? Apa yang pertama adalah Al-aslu Al-aslu fil amr Apa? Hukum asalnya apa? Al aslu fil asya ibahatun. Itu udah hafal itu ya. Hatta ya'tiyad dalil ala tahrimiha. Hukum asal semua perkara itu boleh mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Hukum asalnya kedua apa Husain? Ewa Ewa Al aslu fi jam'il ibadat muharramatun hatta tiad dalil ala tiha. Hukum asal semua ibadah itu haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Sekarang antum ketika mengadakan ritual atau orang-orang ketika mengadakan ritual Isra Mi'raj, memperingat Isra Mi'raj, alasan mereka ibadah bukan? Ibadah. Kita katakan haram. Lah kenapa haram? Enggak ada dalilnya. Paham belum? Sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Sekarang siapa yang mensyariatkannya? Apakah ada Isra Mi'raj? Kemudian Maulid Nabi diperingati zaman Rasulullah enggak ada. Zaman Khulafa Rasyidun enggak ada juga. Zaman tabi'in enggak ada juga. Zaman atba'ut tabi'in enggak ada juga. Faham maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu in yaqa' fi hukm asy-syai' al-hadits Naam syakka eh, syakkun. Hal huwa halalun aw haramun aw huwa masyru'un aw ghair masyru'in? Maksudnya in yaqa' In apa maksudnya? Jika terjadi fi hukm syai' di dalam hukum sesuatu al hadis yang muncul apa? Yang muncul padanya apa? Syakkun keraguan. Apakah halal atau haram? Eh? Disyariatkan atau tidak? Itu loh. Ragu itu loh. Ini disyariatkan atau enggak ya? Halal atau haram ya? Kembali ke dua hukum asal tadi itu. Paham ya? Dilihat sesuatu tersebut ibadah atau bukan. Kalau bukan ibadah hukum asalnya apa? Boleh atau halal. Kalau ibadah hukum asalnya apa tadi? haram. Selesai. Nah, seperti itu. Kita lihat. al asli fi naw'ain. Maka kembalikanlah kepada hukum asal. Kembalikanlah kepada asal ya, pada dua jenis yang sudah kita lewati. Fa in kana minal ibadat fal aslu al man'u hatta yaquma dalilun 'alal idzni bihi masyaallah. Kalau seandainya perkara tersebut adalah ibadah, maka hukum asalnya dilarang sampai tegak dalil yang mengizinkannya. Paham ya? sampai datang dalil yang mengizinkannya. Wa in kana min ibadah, tapi kalau selain ibadah, fal aslu al hil, hukum asalnya halal. Hatanya yakuma dalilun ala al man' sampai datang dalil yang melarangnya. Seperti contohnya apa? Tinta. Tinta yang keluar dari hewan apa dalam laut itu? Cumi-cumi. Ada yang mengatakan halal atau haram, Ustaz? Lah ketika antum makan, mengkonsumsi itu mabuk enggak? Enggak mabuk. Enak enggak? Enak. Ya hukum asalnya halal aja. Karena enggak ada larangan. Paham ya? Itu kan darah, siapa mengatakan darah? Paham ya? Eh, darah kok hitam warnanya. Paham maksudnya? apa maksudnya tinta yang keluar dari sumi-sumi itu bukan darah itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga enam sumi-sumi sendiri kan halal. Paham ya? Jadi hukum asalnya halal. Paham ya? Mungkin pernah mendengar itu ya, kisah yang makan apa? Yang keluar tinta sumi-sumi namanya ya. Nah, itu kata mereka sumi-suminya itu yang lezatnya tintanya itu kalau enggak ada tintanya itu enggak enak katanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau anak pribadi sih pendapat itu kurang tepat juga yang enaknya bumbunya itu. Paham ya? Kalau cuman gara-gara tintanya belum tentu enak juga bumbunya itu yang enak. Nah, barakallahu fikum la alam. Kalau antum enggak benar enggak? Tintanya atau bumbunya? Eh? Bumbunya, lu ada bumbunya tinta tak gimana hambar rasanya. Kan itu. Istilahnya kesimpulannya, kalau antum bingung seperti itu kembalikan hukum asal itu loh, kembali hukum asal. Hukum asalnya apa? Halal selesai. Sampai datang dalil yang mengharamkan. Kalau memabukkan lain lagi urusannya kan itu. Tape. Antum pernah tahu tape? Ada tape singkong, ada tape ketan ya enggak? Halal atau haram? Katanya kalau makan itu mabuk katanya. Tahu orang-orang itu. Fermentasi katanya. Halal atau haram tape? Antum? Tahu tape kan? Halal atau haram? Halal. Paham ya? Kalau sampai tingkat memabukkan baru kita hukumnya lain. Haram karena memabukkan selesai. Tapi hukum asalnya halal. Paham ya? Sampai perdebatan sangat sengit itu masalah tape itu ya di grup-grup itu biasanya orang-orang itu atau tape itu haram karena ada fermentasi kalau orang makannya mabuk. Anda belum pernah dengar orang mabuk karena tape itu. Wala alam. Nah, itu pernah dengar enggak orang mabuk? Kenapa Pak mabuk? Kenapa makan tape? Jarang sekali. Orang makan tape sebatas normalnya aja. Kalau sampai mabuk haram karena memabukkan. Hukum asalnya halal. Faham soalnya? Ewan kalau fikum. Ada orang minum air minum marimas. Bikin apa? Bikin jus marimas lah atau sirup marimas gitu ya. Nah, hukum asalnya apa? Mubah, boleh halal. Tapi kalau sampai memabukkan haram karena memabukkannya itu. Eh, dia langsung minum marimas lima botol misalkan ya. lima botol aqua itu yang besar itu langsung minum langsung. Setelah itu mabuk dia misalkan. Haram karena memabukkan. Paham ya? Bukan semata-mata hukum asal marimas tadi itu. Kita lihat lagi. Itu penting ya. Kata beliau di sini, "Tsumma tabi hadzal asal." Kemudian setelah itu kita ngikutin apa? Ngikutin hukum asal ini. Walihada qala oleh karena ini. Oleh karena ini beliau mengatakan tsumma tabi'i. Yakni summat tabi' ba'da an tarji'a lil asal fattabi' al asal. Setelah kamu mengembalikan hukum asal, ikutilah hukum asal tersebut. Paham belum? Nah, ada orang ragu tadi itu, ini hukum asalnya apa ya? Tapi ini. Kita katakan hukum asalnya halal. Ikutilah hukum asal ini. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Mahum insyaallah? Ayo, selesai. Misal dari contohnya kata beliau, ikhtalafa isnan fi 'adatin minal 'adat lam ya'ti fiha dalil. Ada dua orang berselisih, bertikai pada suatu kebiasaan, ada tradisi dari tradisi-tradisi yang ada, lam ya'ti fiyah dalil, tapi tradisi itu enggak ada dalilnya. Seperti contohnya apa? Tradisi bikin ketupat ketika Idul Fitri misalkan. Tradisinya orang kan seperti itu, bikin ketupat untuk senang, untuk dimakan ketika habis sholat idul kan itu. Nah, tradisi itu enggak ada dalilnya atau larangannya kan? Kembali ke hukum asal. Yaitu boleh enggak? Kan? Boleh-boleh saja. Paham ya? Nah, barakallahu jangan antum katakan bikin ketupat bid'ah ketika Idul Fitri. Hati-hati. Paham ya? Karena tradisi tersebut tidak ada apa? tidak ada ciri khas yang bisa dikatakan untuk kesyirikan itu enggak ada. Ya cuma untuk senang aja, ketupat, ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, dia perlu perhatikan itu ya. Ini kata beliau, ada dua orang berselisih pada suatu tradisi atau adat. Jadi adat-adat yang ada, tapi lam ya'ti bi dalil. Enggak ada dalilnya di situ. Faqala ahaduhuma, kemudian salah satu di antara mereka berdua mengatakan jaizah boleh. Wa qala yang kedua mengatakan khair jaizah enggak boleh nih. Adat ini enggak boleh. Yang pertama katakan boleh, yang kedua bilang enggak boleh. Idzan waqa asyak. Nah, ragu sekarang di sini. Terjadi apa? Keraguan. Kita lihat. Fanarji' lil asal. Kalau seperti ini kembali ke mana? Ke asal. Asalnya apa? Ini ketupat enggak boleh nih. Atau bilang boleh, enggak boleh, boleh, enggak boleh katanya. Ribut dia. nah kenapa enggak boleh? Ini kan mengkhususkan katanya, membuat ketupat khusus ketika Idul Fitri saja katanya. Mengkhususkan ini kan bid'ah kata mereka. Kita katakan sebenarnya enggak mengkhususkan kan ya? Cuman orang-orang itu tradisinya, adatnya itu bikin ketupat biasanya ketika itu Fitri atau menjelang itu Fitri itu ya enggak. Nah, barakallahu fikum dan tidak ada niatan lain maksudnya untuk ibadah. Barang siapa yang bikin bikin ketupat 10 akan apa? Seperti ini seperti itu enggak ada kan? Enggak ada. Ya kembali hukum asal. Hukum asalnya apa? Nah, jaiz boleh. Kita lihat sini. Wal aslu fil adat al-hil, hukum asalnya semua tradisi, kebiasaan adat istiadat itu halal. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yadhi'a sariful ibahah. Hukum asalnya tradisi kita itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Mahum insyaallah? Mahum insyaallah? Ewa, na'am. Mahum insyaallah Husain? Ewa, kita lihat lagi. Kata beliau di sini li'anha dakhilatun fi umumi qaulina wal aslu fil asya' hil. Dikarenakan masuk pada keumuman ucapan kita, hukum asal semua perkara itu halal. Fanaqulu hadil ada halalun. Maka kita katakan tradisi adat ini boleh-boleh saja. Nah, had dalilan ala anha haram. Mana datangkan dalilnya maksudnya haram? Tunjukkan kepada kami kalau tape itu haram misalkan. Tunjukkan kepada kami kalau bikin ketupat itu haram misalkan. Karena kembali ke hukum asal. Hukum asal itu kalau enggak ada dalil yang mengharamkannya, antum tetap menang mengaitkan hukum asal tadi. Paham ya? Yang mengharamkannya itu dituntut mendatangkan apa? Dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah argumen kalian, dalil kalian kalau kalian benar-benar jujuran itu. Nah, jadi penting sekali ya hukum asal ini ya. Jangan sampai kita lupa ya. Nah, barakallahu fikum. Adatnya masyarakat setempat itu kalau ada orang meninggal dunia melakukan apa? Melakukan serentak membacakan kalimat tauhid dikenal dengan tahlilan kalau orang Jawa. Paham ya? Atau istilah lain zikiran. Mau kemana yang mau tahlilan, mau zikiran. Ritual tersebut dikhususkan ketika orang meninggal dunia. Setelah apa? Mungkin tujuh hari, tiga hari, melakukannya tiga hari setelahnya atau, atau maksudnya setelah orang meninggal itu tiga hari atau tujuh hari atau sampai seratus hari atau sampai seribu hari. Ketika hari seribu ya, sekitar seribu hari mengadakan sewanan misalnya gitu. Nah, itu ada tradisi masyarakat setempat situ kayak gitu. Boleh nggak kita ngikutin tradisinya? Karena datang dalil yang mengharamkannya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna huwa raddun. Selesai. Karena ada pengharamannya akhirnya kita tidak melakukannya. Faham soalnya ya? Jangan wah ini adat ini tradisi sini seperti ini. Benar. Tradisi itu boleh kita amalkan selama tidak berseberangan dengan syariat atau dalil. Mahum soalnya ya? Ayo nah berikutnya. Kata beliau Fanaqul hadil ada halal. Kita katakan adat ini boleh-boleh saja halal. Had dalilan ala an haram. Tunjukkan, berikan kepadaku dalil yang menunjukkan bahwa itu haram. Fa illam ya'ti bidalilin ala anna haram fa halal. Jika orang tersebut arbut orang tersebut tidak mampu mendatangkan dalil bahwasanya itu adalah haram, maka halal. annana 'inda asyak narji' asal. Dikarenakan kita ketika ragu kembali ke hukum asal. Wanat tabi al asal dan kita mengikuti hukum asal ini banyak sekali. Seperti contohnya apa? Nah, barakallahu fikum bal aslu fi miyahin at-taharah wal ardi was wal hijarah. Hukum asalnya air suci. Paham ya? Hukum asalnya antum nah barakallahu fikum ketika menggunakan wudu dengan air tersebut hukum asalnya suci, kan itu. Jadi kalau kita ragu ini suci atau enggak ya airnya ini. Paham ya? Kembali ke hukum asal itu suci sampai datang dalil yang menunjukkan bahwasanya itu apa? najis misalkan. Paham maksudnya nih? Mahum Abdullah? Mahum insyaallah? Eh, nah, berikutnya. Kata beliau, "Wa idha tanaza'a syakhsan fi khilli saydin sadahu ahaduhuma." Allah. Apabila ada dua orang eh, berselisih, bertikai mengenai halal ataukah tidak buruan yang diburu oleh salah satu keduanya. Dia lagi buru kelinci misalkan, di tengah hutan, buru kelinci. Nah, barakallahu fikum dapat atau hewan yang aneh tapi hewannya itu mirip kelinci gitu lah istilahnya atau mirip ayam lah paham ya nah maksudnya apa maksudnya itu mereka berselisih halal atau enggaknya halal atau haram ya faqala ahduhuma huwa haram salah satu di antara keduanya mengatakan haram wa qala tsani yang kedua mengatakan huwa halal wa lam najid nassan alaihi bil man' fa innahu halal dan kita tidak menjumpai dalil yang menunjukkan itu haram eh, atau yang melarangnya maka kembali ke hukum asal itu halal Warruju'an ilal asal, ruju'an ilal asal kembali ke hukum asal. Paham ya? Jadi kembali ke hukum asal itu nah barakallahu fikum kadangkala enam diperbolehkan karena apa? Tidak berseberangan dengan apa? syariat atau dalil. Penting ini ya. Walau syakakna fi muamalatin minal muamalat, hal hiya halal atau haram? Kalau kita ragu pada salah satu muamalah, transaksi dan transaksi yang ada, halal atau haram ya? Fahiyah halalun maka itu adalah halal hatta yakuma dalilun ala man'i minha sampai tegak dalil yang melarangnya mahum insyaallah insan eh jadi hukum asal penting sekali jangan sampai antum melupakan atau meninggalkannya kalau memang dibutuhkan bisa wa hadzal aslu yang fi ma yahdus min muamalat fi hadzal asr hukum asal ini sangat bermanfaat terhadap perkara yang sudah apa terjadi realita kenyataan tragedi yang terjadi berupa muamalah, transaksi-transaksi fi hadzal asr di zaman kita sekarang ini. Paham ya? Karena banyak orang mungkin mengatakan haram ini haram haram, kembali ke hukum asal dulu. Ada enggak dalil yang mengharamkannya? Enggak ada. Berarti boleh. Paham maksudnya ya? Jadi hukum asal itu perhatikan baik-baik. Nah. Fa idza syakakta fi muamalatin hal hiya halal atau haram? Kalau kamu ragu dalam suatu muamalah ini halal atau haram, fahiya halal, maka itu adalah halal. Paham ya? Waladhi yaqul innaha mamnu'atun huwa al-mutalab, bukan mutalib, al-mutalab bidalil. Paham ya? Yang mengatakan itu adalah mamnu' dilarang haram, maka orang tersebut arbut huwal mutalab, dialah yang diminta berdalil untuk mendatangkan dalil. Dalilnya mana untuk melarang? Paham ya? Nah, anak beli ayam ini ini ayam dari mana? Dari luar negeri. Haram katanya. Dalilnya mana kalau antum haramkan? Paham ya? Ini datangnya dari Pakistan, dari Palestina misalkan dari negara Islam. Paham ya? Hukum asalnya halal. Paham ya? Hukum asalnya halal. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fitnah dan azza nazakumullah berikutnya kata beliau Waladhi yaqul innaha mamnu'atu min huwal mutalab bidalil. Binaan 'ala ma dzakarnah min hadhil qa'idah al-'azimah. Dibangun di atas apa yang sudah kami sebutkan dari kaidah yang sangat agung ini. Hukum asalnya halal segala sesuatu kecuali apa? ibadah. Kalau ibadah hukum asalnya apa? haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Ini penting sekali ya. Nah, berikutnya, wa idza ikhtalafa isnan, apabila ada dua orang berselisih fi ibadatin dalam suatu ibadah, faqala ahduhuma salah satu dan antara keduanya mengatakan hadza dzikrun thayyib katanya. Ini adalah zikir yang bagus. Zikir yang apa? Yang bagus. Wa amalun saleh, ini amalan yang saleh katanya. Eh, Fa naf'alhu hendaknya kita mengerjakannya. Ini perselisihan ibadah. Maulid Nabi lah ternyata Maulid Nabi. Ada yang mengatakan ini bagus nih Maulid Nabi ini mengenang bagaimana dahulu Rasulullah dilahirkan katanya. Mengenang lahirnya Rasulullah katanya. Yang yang satunya mengatakan, "Wah ini bid'ah ini." Nah, kita lihat lagi ala beliau, "Wa qala akhar hada bid'ah." Yang lain mengatakan ini perbuatan bid'ah. Lam yaf'alhu Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah tidak mengerjakannya, enggak pernah mengerjakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ashabu, tidak pula para sahabatnya. Fala alhur berarti kita tidak mengerjakannya. Wa kullu bid'atin dalalah Setiap bid'ah itu sesat. Fal aslu ma qala husani Maka hukum asalnya yang diucapkan apa yang kedua. Karena ibadah itu. Paham belum? Antum ketika itu orang melakukan bid'ah, mengadakan ritual Maulid Nabi, paham ya? Nah, antum nasihat "Pak, ini haram, Pak, ini bid'ah ini." Apa yang dia yang dia ucapkan? Ibadah ini siapa yang bilang bid'ah? Kamu itu yang bid'ah katanya. Kita malah dibid'ahkan kita. Am ya kalau antum ngomong awam itu. Wah ini ritual ini mulai Nabi bid'ah apa Siapa yang beli bid'ah? Dikit-dikit bid'ah. Kamu itu yang bid'ah. Kamu aja makan pakai sendok juga bid'ah katanya. Pakai motor juga bid'ah. Kalau antum enggak mau bid'ah-bid'ah naik onta aja katanya. Orang-orangnya gitu biasanya. Mau inginnya apa? Disamakan antara bid'ah lughatan sama bid'ah istilahan. Keliru. Yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan dalam hadis wa kullu bid'atun dalalah bid'ah secara apa? Istilah. Setiap bid'ah itu satu bid'ah secara istilah. Eh? Jadi nggak bisa untuk bawa kepada makna luhotan. Kalau bid'ah secara bahasa kan umum. Eh? Nah, barakallahu fiikum kullu ma uhditsa min khairi misalnya sabit. Semua yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Seperti apa namanya? Seperti apa? Sepeda ontel misalkan, sepeda motor, eh? kemudian sendok, eh? piring, pesawat. Itu dulu nggak ada dulu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu fitnah secara bahasa, tapi bukan itu yang kita bahas. Nah, berikutnya Berarti hukum asalnya apa? ini? Yang menang yang mana nih? Dua orang berselisih dalam masalah ibadah. Ya, yang pertama mengatakan ini bagus ini, amalan bagus, zikir bagus ini. Amalan yang bagus ini. Yang kedua mengatakan bid'ah ini. Rasulullah tidak pernah mengerjakannya. Nah, setiap bid'ah adalah sesat. Kita milih yang kedua karena hukum asal ibadah haram. Paham belum? Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Wa naqulu lil awal kita katakan kepada yang pertama, had dalilan ala anna hadza masyru'. Eh, tunjukkanlah dalil kepada kami kalau itu disyariatkan. Tunjukkan dalilnya. Nah, tunjukkan dalilnya kalau itu disyariatkan. Tunjukkan kepada kami kalau itu disyariatkan. Paham ya? Nah, jadi tantang, Ditunjukkan nunjukkan dia. Eh, ada enggak syariatnya kalau dia Nah, barakallahu fikum mengamalkan suatu ibadah padahal hukum asalnya adalah haram. Kita lihat wa min wamin wa min thamma hunaka samatnya wa min thamma naqdi ala jamii hujjaji ahli bid'ah alladziina yuqimuna shalawat fi lailatul raghaib. Allah musta'an. Perhatikan Bapak ini. Oleh karena ini, ya, barakallahu fikum atau wa min dan dari sanalah naqdi kita menghukumi Perhatikan ya, menghukumi seluruh hujah-hujah argumen-argumen ahlu bidah yang mereka mengadakan solawatan pada malam raghaib. Ingat-ingat malam raghaib malam apa kita lihat? Awal jumat min Rajab. Di bulan Rajab ada awal dikenal dengan apa? Dikenal dengan malam raghaib. Paham ya? Nah, malam orang yang menyalurkan rohbah-rohbahnya, rasa cintanya, keinginannya. Paham ya? Malam apa? Jumat pada bulan Rajab. Mereka ada solawatan hadroan Amlum. Nah, eh, solawatan, salatullah salamullah ala tohar Rasulillah. Eh, salatullah salamullah ala yasin habibillah katanya. Tola al-badru alaina. Jadi Habibnya datang langsung tola al-badru alaina katanya. Allahumma musta'an. Kita lihat. Wa fil nisfi min Sya'ban dan juga malam pertengahan Sya'ban. Jadi malam pertengahan bulan Sya'ban mereka juga mengadakan selawatan-selawatan. Wa fil lailatin mayusama bilatul Isra wal Mi'raj. Ada juga malam lainlah malam apa? Isra dan Mi'raj yang dikenal ritual Isra Mi'raj. Antum saksikan biasanya. Eh, orang-orang eh, awam biasanya mengadakan tablik akbar besar-besaran itu. Eh, spanduk besar itu dalam rangka memperingati malam Isra Mi'raj. Allah musta'an. Kalau tanya itu bid'ah Pak, bukan ibadah. Sulitnya di situ. Kalau antum nasihati pelaku bid'ah itu sulitnya di situ. Mereka menganggap bid'ah itu apa? Ibadah. Berbeda ketika antum menasihati pelaku maksiat. Eh? Beda enggak kira-kira? Ketika antum menasihati pelaku maksiat, Pak, khamr itu haram, Pak. Zina haram, Pak. Wah, siapa bilang khamr itu ibadah? Minum khamr itu ibadah. Ada yang ngomong kayak gitu? Enggak ada. Kalau pelaku maksiat langsung tepat untuk tobat dia, mudah gitu Tapi kalau pelaku bid'ah jarang sekali yang mau tobat kecuali dengan seizin Allah taala. Amin. Ya? Karena menganggap perbuatan bid'ahnya apa? Ibadah. Sulitnya di situ. Faham belum Mas An? Ayo, nah barakallahu fikum asara Isra Mi'raj. Nah, yang kata mereka apa? Memperingati eh, peristiwa Isra Mi'raj wa fil Badr. Dan juga lelah tuh Badr kata mereka juga apa? Nah, barokah malam bulan purnama. Paham ya? Malam bulan purnama juga mereka mengadakan ritual membaca apa ayat kursi berapa kali gitu ya. Kemudian komat-kamit mulutnya Al-Fatihah. Allah musta'an. Hati-hati seperti itu ya. Ya mungkin kalau di pondok belum nggak pernah lihat, kalau di kampung-kampung kan lihat, saksikan itu orang awam itu yang jauh dari ilmu, yang biasanya kata mereka ya kalau di kelompokan sufiah lah. Ya, komat kamit komat kamit nggak tahu baca apa gitu, kemudian Eh, Al-Fatihah itu. Baca lagi. Umpamanya. Nah, bihadrati fulan bin fulan bin fulan Habib fulan Habib Alan Al-Fatihah. Allahul musta'an. Wa hakadha fi lailatul Maulid Ar-Rasul sallallahu Demikian pula di malam lahirnya Rasulullah sallallahu katanya. Seperti itu juga. Mereka mengadakan ritual atau acara atau tabligh akbar bersama Habib fulan. Eh? Habib fulan bin fulan. Allahul musta'an. Nah, pun kita katakan hatu dalilan ala masyru'ati hadil amal. Datangkanlah kepada kami, tunjukkan kepada kami dalil yang menunjukkan apa? disyariatkannya perbuatan-perbuatan tersebut allati taqumuna biha yang kalian melaksanakan atau menegakkannya taat ta'abbudanillah dalam rangka beribadah kepada Allah wa ta'dhimanlah dan juga dalam rangka mengagungkan Allah taala. Dalilnya mana gitu loh? Paham belum? Nah, jadi perlu kita tanyakan dalilnya karena mereka menganggap ibadah. Hukum asal ibadah apa tadi? Hukum asalnya? Ihsan haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Jangan sampai keliru ya. Fa in atau bidalin qabilna. Qabilna. Kalau mereka mampu mendatangkan dalil kita terima. Kalau mampu datang dalil kita terima. nah Wa 'alal 'ain war ra's. 'Alal 'ain war ra's. Orang Arab ma'ruf itu kalau antum orang Arab biasanya insyaallah ba'dal badat duhur eh ghada'an dan insyaallah. Baik kan? 'Alal 'ain war ra's. 'Alal 'ain war ra's. Maksudnya itu absyir, artinya itu pasti datang insyaallah itu loh. Paham ya? Kalau orang Arab atau ngomong itu senang sekali. Eh, insyaallah bada bada tak tak dana insyaallah fil bait baik, eh, lal bait tayyib ala al ras. Nah, kan ngomong ala al ras senang dia. Karena menunjukkan ala al ras itu kami menerima dan siap untuk datang itu loh. Paham ya? Nah, kemudian kalau misalkan ini nanti kalau antum Yaman ya, contoh aja. Nah, barakallahu fikum kalau orang Yaman marah, eh, caranya biar tenang enggak marah, Antum lihat kepala bagian depan ini. Caranya antum, tangan antum pukulkan kepalanya itu. Itu nanti lidah tenang ya. Orang Arab seperti itu. Paham ya? Karena adatnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan nah barakallahu fikum melihat orang Arab kok macam-macam banyak gerak, antum cukup gini aja. Ha? Allahul musta'an. Nah, Bang Irsyad. Allahul musta'an. Paham ya? Kalau orang Arab seperti itu, Allahul musta'an menunjukkan maksudnya itu itu perkara yang enggak boleh, jangan itu loh. Paham ya? Nah, itu cuman istilahnya selingan seperti itu. Kalau orangnya enggak beres, nah, seperti ini. Paham ya? Nah, suruh diam seperti ini. Kalau masakannya kok enak sekali, Masya Allah. Paham ya? Orang orang seperti itu. Contoh aja. Nah, kalau misalkan antum mau dibunuh, mau dibunuh antum untuk meleraikan bagaimana caranya biar dia memaafkan, ambil sorban, dilemparkan di depannya sehaya endak gitu Am ya antum lempar dia sudah diam itu contohnya aja contohnya ya nanti biar antum enggak biar enggak bingung gitu orang pada ini apa itu tahu gerakan seperti itu ya itu namanya tradisi yang selama tidak berseberangan dengan syarat enggak masalah nah barakallahu fikum kita lihat sini ucapan alal ain wa ra'sin mahrum insyaallah ya ewa wa in lam ya'tu bidalil kalau ternyata enggak bisa datang dalil fa inna amalahum mardudun alaihi masyaallah amalan mereka ditolak Wa huwa dhalalun itu adalah apa? termasuk perbuatan sesat li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah setiap bid'ah itu sesat wa yaqulu hadzal aminu al muta'abbid lillah bima lam yusra nam bima lam yusra ilal ism aqrab minhu ila salamah Allah musta'an menjadilah pelaku al amil yang mengamalkan yang melakukan ini yang dia mengatakan ibadah untuk Allah dengan perkara yang tidak syariatkan maka nah, dia lebih mendekati pada dosa daripada keselamatannya. Paham belum? Jadi hati-hati jangan sampai antum ikut. Sekarang kalau gini boleh enggak? Anu Bang Irsyad. Antum di kampung ada acara memperingati Maulid Nabi. Nah, disuruh bikin snack antum. Ya, Abang kalau enggak ikut enggak masalah, tapi ikutlah bikin snack misalkan. Antum mau enggak suruh bikin snack tadi? Nah, barakallahu fiikum. Kamu ya? Jadi bagaimana kira-kira? Hah? Enggak ikut ya? Karena ta'awun alim semua kedua. Ya kan yang seperti itu. Nah, kalau fikum seperti itu. Karena nanti masuk dalam dalil yang lain wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan musan. walaupun atau enggak ikut ritualnya tapi bantu seneknya itu sama aja. Eh? Kalau sekarang antum gak snack seneknya, cuma ngantarkan aja. Alhamdulillah. Eh, antum lagi di depan rumah kemudian ada orang lewat, "Mas, tolong antarkan snack ini ke tempat Maulid itu gimana?" Antum siap itu atau bagaimana? Atau nolak? Nolak. Antum ngantarkan juga termasuk tahun itu walaupun antum gak bikin seneknya. Karena ritual bid'ah, acara bid'ah itu ya. Jadi hati-hati semuanya ditolak dengan cara yang halus, yang bagus. Maaf Pak, kami nggak bisa ngantar Pak. Tapi kalau nah Bapak apabila keberatan ya Ya taruh situ aja, kita ada. Paham ya? Paham ya maksudnya jangan diikutin, jangan dibantu. Yang jelas perkara fitnah hati-hati kita ya. Nah, maaf kamu enggak bisa membantu karena ini acara yang enggak pernah dilakukan Rasulullah. Jadi kalau memang Bapak keberatan bawa ya taruh situ aja, kita gitu. selesai. Nah, Allah musta'an. Penting tulang-tulang yang bagus ya. Kita lihat sini. Wa inna ma makulna hanya saja kita katakan innahu ilal ismi aqrab minhu ilas salamah. Kenapa kok lebih mendekati dosa kepada daripada keselamatan Li annahu rubbama yaf'al hadzal syai' ta'wilan la an la na'am la inadan apa anadan paham ya la inadan artinya apa dikarenakan bisa jadi orang ini melakukan ini karena takwil karena pemikiran dia atau salah di dalam beristihad itu ya atau bukan karena apa bukan karena dia itu membangkang atau menolak bukan jadi kita harus apa harus lebih berhati-hati Lakin idza bunyina lahul haq, tapi kalau sudah jelaskan di hadapan al-haq ini benar, yang ini keliru, ini hak ini batil, wa ada wa asar, dia malah mengulangi dan wa asar dan terus menerus ala bid'atih di atas bid'ahnya fa huwa asimun bila syak. Enggak dilakukan lagi. Ya, enggak dilakukan dia dosa karena sudah tegak hujah padanya. Faham belum? Ewa eh, na'am barakallahu nasihati, ini enggak boleh ini murid Nabi bid'ah dia malah ngayel. Oh bid'ah apa? Ini ibadah nih katanya. Antum mengatakan bid'ah, bid'ah dikit-dikit bid'ah, dikit bid'ah, bapakmu juga bid'ah katanya. <laughs> Bapak kita posisi bid'ah juga. Marah dia, ya, emosi. Allah musta'an. Kita lihat sini. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzara min al minal muhdatsat. Dikarenakan Rasulullah SAW memperingatkan dengan peringatan yang sangat menyentuh dan memuncak yaitu apa? peringatan dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Jangan sampai ada. Hatta kana sallallahu alaihi ya- hatta kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'lin dzalik fi kulli khutbatin jum'at fi kulli khutbah jum'ah bahkan dahulu hingga hingga apa hingga beliau sallallahu dahulu itu memberitahukan mengumandangkan ngabarakallahu fikum hal tersebut setiap khutbah Jumat yaqul amma ba'd perhatikan ini ya fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah itu syaitnya. Rasulullah khutbah nah seraya mengatakan amma ba'd maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan-ucapan Allah adalah Al-Qur'an dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru dan setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Perkara baru yang bagaimana? Di dalam agama. famlum jadi antum ketika menilai bid'ah itu jangan semua perkara yang baru. Perkara baru dalam agama yang diinginkan dengannya apa? Ibadah. Yuradu bihi apa? At-ta'abbud. Paham ya? Yang diinginkan dengannya adalah apa? Ibadah na'am. Kita lihat sini. Dikit lagi ya. Kata beliau di sini barakallahu fikum hadithukum wa hal yumkin an naj'al hadil qa'idah qa'idatan fil manhaj was suluk? Apakah mungkin kaidah ini kita jadikan kaidah di dalam bermanhaj dan juga di dalam menempuh kehidupan agama ini wa anal insan yan lahu fi manhajihi al hayati an yarji' li hadzal asl yaitu bahwasanya seorang itu ketika di dalam menempuh perjalanan hidupnya ini untuk kembali kepada hukum asal ini apakah bisa atau apakah akurat apakah pasti hatta Na'am barakallahu fikum hatta la tarid alaihi syukuk al kathirah hingga tidak muncul padanya keraguan-keraguan yang banyak allati rubbama tusakkikuhu hatta fi ahli yang terkadang bisa membuat dia ragu sampai pada keluarganya. Hindari penyakit waswas was Hindari penyakit apa? waswas was Paham ya? Nah, penyakit waswas was itu berbahaya. Berbahaya ya, Abu Ubaid. Penyakit waswas was berbahaya. Pertama, bisa merusak agenda yang semula disepakati jam 1, dia jam 1 lebih misalkan. Karena was-was itu dia ngulang-ngulangi perbuatan yang sudah dilakukan itu Kembalikan hukum asal. Anak udah kumur-kumur belum tadi ya? Kumur-kumur. Kumur-kumur dulunya, kumur-kumur terus ya sampai satu jam. Paham ya? Karena apa? Karena was-was tadi hindari. Ya? Jadi kalau kita punya penyakit was-was, diarahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim al Jawziyah rahimahullah taala cukup sekali yang mengerjakan. Jangan diulang-ulang terus. Paham ya? Nah, untuk kepala ini gini, kepala. Hah? Cukup sekali enggak usah di digini-gini kan enggak usah itu mah keliru. Paham ya? Cukup sekali semuanya. Bisa? Ayo, Sekali aja ya. Sekali aja. Kemudian ketika apa? Antum wudu itu seperlunya. Seperlunya bagaimana? Ya wudu seperti biasa wudu. Enggak usah diulang-ulang gini. Ustaz, mau air ini gini gini kan lagi sudah kering lah, kok kering airnya. gendingan lagi was-was itu. Paham ya? Hindari. Penyakit was-was berbahaya sekali ya. Merusak agenda, kemudian terkadang apa? Terlambat dalam beribadah. Anak pernah jumpai di Damat, contoh di Damat. Dulu ada orang kena penyakit was-was masalah wudhu dia. akhirannya itu anehnya, sholat duhur padahal. Orang dah wudhu selesai sholat. ketika selesai sholat itu, kita sudah sholat sunah, sunnah, sunah, sunah juga ya. Kesitu dia masih wudhu. Puasa semua pakaiannya. Kenapa? Malak ya akhi, malak. Ana tawaddu. Kaif tawaddu min awal an? Kamu wudu dari sampai sekarang. Wallahi ya akhi ana eh, fiya syak katanya. Masih punya ragu di dalamnya. Nah, penyakit waswas hati-hati. Namanya di kamar mandi kencing aja setengah seperempat jam. Kencing padahal. Lama sekali kan habis-habis waktu kan? Paham ya Allah musta'an. Jadi hindari penyakit waswas. Penyakit waswas sangat berbahaya sekali. mohon soalnya ya? mohon Bang Irsyad hindari penyakit apa? was-was. Jadi kalau antum sudah melafalkan sesuatu enggak perlu diulang-ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim selesai. Kalau disebutkan para ulama penyakit was-was dalam surat Al-Fatihah juga ada. Ya, ketika baca bismillahirrahmanirrahim bis bis bis ini sin sudah pas makharij hurufnya atau belum ya? <laughs> Jadi pas-paskan loh bis bis. Wah. Langsung ada bismillah. Paham ya? Nah, jelas kita sudah melafalkannya jadi penyakit was-was dihindari. Paham ya? Nah, yang biasanya terserang penyakit wasat siapa biasanya? Orang-orang sufiah. Orang sufiah banyak. Orang sufiah banyak yang terkena penyakit waswas. Nah, Allah musta'an. Wa barakallahu fikum. Contohnya apa contohnya? Orang-orang sufiah yang terkena penyakit waswas takbir. Gimana takbir ihramnya mereka? Allahu akbar. Inilah. Ini jempolannya udah menyentuh sini, itu belum sah. Sebagian mereka sebetulnya pernah jumpai di Kalimantan Ketika anak keluar dakwah di Kalimantan daerah Pangkalan Bun karena itu ada masjid. Nah, barakallahu fikum. Di sana itu orangnya ya kita kan nggak tahu. Bermakmum ternyata imamnya tadi itu. Takbir itu lama Allahu Akbar. Oh ini. Ininya ini jadi pernah ini nyentuh nih. Penyakit waswas was hati-hati. Timbulnya dari setan yang terkutuk ya Allah musta'an. Naam. Jadi kesimpulannya yang sebutkan sini bahwasanya apakah mungkin jadikan kaedah pokok patokan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kembali ke hukum asal itu. Kita katakan barakallahu fikum na'am. Selama tidak berseberangan dengan apa? Syariat tujuannya untuk menepis penyakit waswas tadi itu. Paham ya? Ingat-ingat ya, jangan ada di antara kita yang terkena penyakit waswas. Paham ya? Jadi penyakit waswas berbahaya sekali. Mandi pun lama sekali, wudu lama juga, Nah, barakallahu fikum untuk masalah salat tergantung ya. Kalau masalah sholat karena dia khusyuk enggak masalah, tapi kalau karena bacaan-bacaan diulang-ulang terus juga keliru. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.